Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah <clears throat> buku Sama'il Nabi karya Al-Imam <clears throat> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at tirmidhi rahimallahu taala. Kita sampai pada Bab yang ke-26 yaitu bab maja'a fi sifati idami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang gambaran lauk yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idam atau al-udumu adalah mayu'tadamu bihi yaitu yang lauk yang dimakan wa huwa mayukalu bil khubzi ayyan kana. Dia adalah sesuatu yang dimakan bersama roti apapun bentuknya. Sumya bidzalika lau itu disebut idam karena lau itu menyebabkan roti itu mula iman cocok dimakan oleh seseorang wa yuslih dan eh, enak dimakan oleh seseorang. Dan judul bab sebelum ini adalah tentang roti yang dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sedangkan judul bab ini tentang lauknya. Maka pembahasan lauk setelah pembahasan roti minta mamil anah adalah eh, urutan yang sangat-sangat bagus. Eh, maka hadis yang ke-151 di Sam'il Nabi karya At-Tirmidzi rahimallahu taala adalah hadis dari Hisham bin Urwah ibn Zubair dari ayahnya berarti Urwah ibn zubair dan Urwah ibn Zubair itu statusnya tabi'in lain dengan kakaknya Abdullah bin Zubair yang statusnya adalah sahabat meskipun sama-sama anaknya Az-Zubair ibn Awam dari Asma eh, binti Abi Bakrin radhiallahu anhuma dari bibinya an Aisyah dari Aisyah Aisyah mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebaik-baik lauk adalah lauk adalah cuka kala Abdullah ibn Abdurrahman fi hadisihi di versi yang lain redaksinya adalah nikmal idamu awil udmu al khallu. Ya, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya, di samping diatkan oleh At-Tirmidzi di Sama'il, hadis ini juga diatkan oleh Muslim. Uh, yang dimaksud dengan al-khal itu ya, cuka ma'ruf sudah dikenal, diketahui apa itu cuka dan cuka itu berbeda-beda jenisnya dengan perbedaan bahan bakunya. Maka ada yang cuka yang terbuat dari zaitun, ada yang dari jazar, di kamus munawir jazar diterjemahkan dengan ubi lobak, atau yang lain. Dan satu hal yang maklum telah diketahui bahasanya di berbagai macam lauk terdapat lauk yang jauh lebih enak dan lebih baik daripada cuka. Lantas kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis ini sebaik-baik lauk adalah cuka? Maka jawabannya akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahasanya sebaik-baik lauk itu adalah cuka yang pertama bi'tibaril mewujud menimbang yang ada ye, Lauk yang ada satu-satunya cuma cuka. Ye, Kalau tidak pakai cuka berarti tidak berlauk. Makan rotinya tidak berlauk. Ye, karena yang ada itu cuma cuka. Maka Nabi katakan sebaik-baik lauk itu cuka. Ye, Karena inilah lauk yang ada. Ye, Karena inilah lauk yang ada. ye, daripada tidak pakai lauk, tidak ada temannya, cuma makan roti saja tanpa ada pendampingnya. Eh, ya, maka ada pendampingnya lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, ini makna yang ini makna yang pertama. Ya, ya, kemudian eh, kenapa eh, alasan yang kedua kenapa Nabi mengatakan sebaik-baik lauk adalah juga dalam rangka untuk tajibul khatir Eh, menyenangkan, menghibur khatir hati istrinya sebagaimana eh, alasan yang kedua ini bisa kita tangkap bisa kita simpulkan dari sababul wurud hadis ini ya, lengkap ceritanya Nabi kok bisa-bisanya mengatakan sebaik-baik lau adalah cuka adalah lengkap ceritanya ada dalam riwayat Muslim dalam sahihnya dari Jabir radhiallahu anhu beliau mengatakan eh, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku yaitu Jabir ila manjilih diajak ke rumahnya Nabi lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan padanya falakon min khubzin ya, atau kemudian keluarganya mengeluarkan ilahi untuk Nabi potongan-potongan roti. Fakal lantas Nabi bertanya kepada istrinya, Maminkum udumin, adakah lauk? Fakalu, maka istri Nabi mengatakan, La, tidak ada illa syai'un min khalin, kecuali sedikit juga. Kal, lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Fa'innal khala, ni'mal udumu. Ya sesungguhnya cuka itu lauk yang paling enak. Ya. Itu adalah lauk atau sebaik-baik lauk. Kal Jabir, maka Jabir mengatakan, maka Uh, maka aku terus menerus menjadi pencinta cuka sejak aku mendengar hadis ini dari Nabi. Tolhah pun mengatakan dan aku terus menerus menjadi penggemar cuka sejak aku mendengar hadis ini dari Jabir. Ya, lihat betapa dasarnya pengaruh perkataan Nabi pada jiwa sahabat semacam Jabir. Semula tidak hobi juga gara-gara Nabi katakan ya, sebaik-baik ya, cuka uh, lauk yang paling enak adalah cuka. Nah, maka Jabir pun jadi penggemar cuka. Oleh karena itu Ibnul Qayyim e, mengatakan ketika menjelaskan hadis ini bahasanya sebaik-baik atau e, sebaik-baik lauk bahasa terjemah bebasnya lauk yang paling enak adalah cuka kata Ibnul Qayyim bahadza on alaihi ini adalah sanjungan Nabi pujian Nabi untuk cuka bihasabi muqtadal halil hadir dan pujian ini adalah berdasarkan ya, tuntutan kondisi yang ada saat itu. Maksudnya apa? Tidak ada lauk yang lain. tidak ya, ada lauk yang lain. Tidak ada teman roti yang lain. Karena tidak ada yang lain, adanya cuma itu, ya itulah yang paling enak. Ya, yang lauk yang nggak enak itu kalau yang kalau nggak punya, nah, itu nggak enak. Nah, ya, kalau nggak punya, tidak bisa menikmati itu tidak enak. Ya. Lauk yang paling enak kata Nabi itu yang bisa dinikmati. Ya meskipun murahan ya nggak bisa dinikmati ya. karena lauknya enak namun jauh carinya ya. harus susah payah belinya ya. ya ini yang ada nah itulah lauk yang paling enak ya. maka lauk yang paling enak dari apa yang ada yang ada cuma itu tidak ada yang lain jadilah dia lauk yang paling enak La tafdun lahu ala ghairihi. Bukalah makna hadis ini mengatakan bahwasannya cuka itu lebih unggul daripada daging atau yang lainnya. Sama sekali maksudnya bukan mengatakan unggulnya dan lebih enaknya cuka daripada lauk-lauk yang lain. Yeah. Kama yadunul juhal sebagaimana anggapan orang bodoh. Ya, maka ada sejumlah orang di masa Ibnul Qayyim yang punya pendapat ya, dengan hadis ini padahal hadis ini harus dimaknai kontekstual dan tidak latarlak. E, maka ada yang e, di masa Ibnu Qayyim ada yang kaku memaknai hadis ini dengan mengatakan bahasanya cuka lebih enak daripada sate, cetak e, e cuka lebih enak daripada tongseng dan yang lainnya. E, maka beliau e, maka kata Ibnul Qayyim tidak demikian maknanya, bukan seperti itu maknanya la tafdilun lahu ala ghairihi. Ini bukan mengatakan cuka itu lebih enak ala ghairihi dibandingkan lauk non cuka. Ya, kenapa ya, bahasanya yang dimaksud eh, lauk yang paling enak itu cuka adalah e, menimbang keadaan yang ada wasababul hadis sebab datangnya hadis adalah karena Nabi masuk ke rumah salah satu istrinya pada suatu hari ngajak Jabir. Dan beliau sebutkan hadis yang lewat. Ya, maka ya, ya, di sini kita jumpai ya, di sini kita jumpai pelajaran bahasanya ada sejumlah hadis-hadis Nabi yang kita baru bisa faham maknanya manakala kita tahu sababul wurudnya di sini menunjukkan pentingnya mengetahui sababul wurud, sebab datangnya, sebab Nabi mengatakan satu hadis sehingga kita bisa memahaminya dengan pemahaman yang benar dan bukan pemahaman yang memalukan yang mempertontonkan kebodohan. Ya, di antara caranya adalah dengan mengetahui sababul wurudnya sebab Nabi mengatakan hal tersebut. Dan dengan sababul wurud maka Terkadang kita uh, katakan bahasanya hadis itu maknanya adalah kontekstual. E, sehingga terkadang tidak berlaku al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. E, e, bahasanya tolak ukur itu disimpulkan berdasarkan keumuman teks dan bukan sebab yang bersifat khusus. Nah, terkadang tidak berlaku ya, dan di antara hal yang ya, menjadi Eh, kenapa kita tidak memakai kaidah ini adalah kita belokkan, kita takwilkan pada makna-makna yang lain adalah karena realita yang itu betul-betul realita. Maka realita yang betul-betul realita itu bisa jadi faktor pertimbangan untuk membelokkan makna redaksi satu eh, satu dalil. Karena realita yang bukan realita bukannya sekedar teori yang belum tentu benar, namun realita yang betul-betul realita. Bahasanya sate itu lebih enak daripada cuka, nah tongseng itu lebih enak daripada cuka dan yang lainnya. Ya, karena realita ini maka hadis ya, yang mengatakan bahasanya cuka adalah lauk yang paling enak, nah itu kita belokkan maknanya ya, dengan menimbang sababul wurud yang ada di yang ada pada hadis tersebut. Kemudian dari sahabat Nabi An-Nu'man bin Bashir radallahu anhuma beliau mengatakan alastum uh, fi ta'amin wa syarabin masyitum bukankah kalian makan dan minum sesuka kalian Laqad ra'aitu nabiyakum sungguh aku melihat nabi kalian sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqali beliau tidak mendapatkan dakal yaitu kurma yang jelek yang bisa beliau pakai untuk memenuhi perutnya dan mengenyangkan dirinya ya, demikian e, dan hadis ini disamping oleh At-Tirmidzi di Sama'il Nabi juga diriatkan oleh Muslim maka tentu hadis ini hadis yang sahih dan uh, An-Nu'man bin Bashir ya. An-Nu'man ibn Bashir ibn Sa'ad beliau ini adalah sahabat anak dari sahabat dan ibunya juga sahabiah ya, dan nanti di masa Muawiyah beliau menjadi gubernur di kota Hims dan Kufah kemudian oleh anaknya Muawiyah itu Yazid beliau diangkat menjadi gubernur di daerah Hims. Beliau aslama qadiman wa sahida fatal Mekah di antaranya beliau mengikuti penaklukan kota Mekah. Maka Yuzakir An-Nu'man ibn Bashir radhiallahu anhuma sahabat Nabi An-Nu'man bin Bashir e, mengingatkan man baqiya sahabat-sahabat yang masih tersisa Demikian juga mengingatkan para tabi'in dengan nikmat Allah yang Allah berikan pada mereka ketika itu. itu dilapangkannya dunia, dimudahkannya dunia. Lain keadaannya dengan keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup. Maka beliau katakan, ya, kalian itu bisa makan dan minum sesuka kalian. Artinya apa yang kalian inginkan berupa berbagai macam makanan dan minuman itu mutayasarun lakum mudah kalian peroleh. Padahal sungguh aku melihat Nabi kalian. Ya, di sini beliau mengatakan Nabi kalian, pakai kalian untuk mengingatkan mereka dengan nikmat Allah atas mereka dengan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengimaninya dan ini lebih mendorong untuk menghadirkan pesan yang ingin disampaikan yang ingin disampaikan oleh ya, oleh beliau. Dan bagaimanakah makannya Nabi? Nabi tidak pernah mendapati dakal korma yang jelek yang bisa mengenyangkan perut beliau. Dakal maknanya rodi utamri, terma korma dengan kualitas yang jelek. Maka beliau ingin mengingatkan para sahabat dan tabi'in dengan nikmat yang agung. Yaitu aris wasi' yaitu rizki yang luas, yang lapang, yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengannya dengan mudah mendapatkan hal tersebut. Oke ini menunjukkan bahasanya keadaan ekonomi itu berbeda antara ketika Nabi masih hidup demikian juga keadaan ekonomi kaum muslimin itu berbeda bahkan perbedaan yang drastis antara ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Yeah. Dan yang jadi maksud dari uh, perkataan An-Nu'man bin Bashir ini tentu adalah faedahnya adalah al-hathu alal iktisad fi ta'am wa syarab. Ya, ini adalah gaya bahasa tidak langsung untuk menyampaikan pesan, dorongan untuk bersikap sederhana dan tidak berlebihan dalam makan dan minum. Kemudian eh, dan hadis ini tentu demikian juga maknanya adalah dorongan untuk syukur nikmat. Ya, maka di antara cara untuk agar seorang itu bisa mensyukuri nikmat adalah melihat keadaan orang lain yang jauh lebih susah. Dalam hal ini adalah diingatkan dengan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan bagaimanakah makanan beliau. Maka ketika orang itu ingat dan mengetahui bagaimanakah keadaan orang lain yang lebih ngenes dan lebih susah, maka dia akan bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya dan orang itu tidak akan bersyukur terhadap nikmat manakala yang dilihat adalah orang yang lebih tentram, orang yang lebih sejahtera, orang yang lebih e, mapan, orang yang lebih mewah dan seterusnya. Dan orang itu akan mudah bersyukur manakala dia ingat bahasanya terdapat banyak orang yang jauh lebih susah daripada dirinya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Ungduru ilaman tunakum walatang tangduru ilaman faukokum." Lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat yang di atas. Fa inna ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Dengan itu kalian akan uh, berpeluang untuk tidak meremehkan dan mengecilkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kemudian uh, hadis selanjutnya eh, yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmal idamu al khallu sebaik-baik uh, lauk atau lauk yang paling enak adalah cuka ini sama dengan hadis sebelumnya kemudian dari Zahdam al-Jarmi beliau mengatakan kunna kita atau kami ingda di dekat sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari yang nama aslinya adalah Abdullah ibn Qais ibn Salim al-Ash'ari nisbat kepada seorang yang diberi gelar dengan gelaran Ash'ar dan Ash'ar dan Ash'ariyun adalah kabilah fil Yaman satu kabilah di Yaman nenek moyang Abu Musa al-Ash'ari ini disebut dengan al-Ash'ar karena beliau e, ketika lahir e, dalam keadaan banyak bulu di seluruh badannya. Ya, maka akhirnya orang tersebut disebut dengan Al-Ash'ar yang banyak bulunya. Dan semua anak keturunannya disebut dengan sebutan Ash'ariyun. Yang, yang nisbatnya adalah Al-Ash'ari. Fa'utiyah bilah midajajin maka didatangkan kepada sahabat Nabi ini daging ayam fatanaha rajulun minal qaum maka ada salah satu dari yang hadir itu menjauhi daging ayam ya, maka Abu Musa nanyai ya, karena ini di rumahnya Abu Musa Abu Musa tuan rumahnya ya, mau nyuguh orang-orang yang ada eh, datang suguhan kok malah menyingkir. Maka Abu Musa mengatakan, malaka kenapa anda menjauh? Kenapa tidak mau makan daging ayam? Maka orang tersebut mengatakan, aku melihat ayam ini yang disembelih ini tak kulu syai'an memakan sesuatu yaitu kotoran. Akhirnya aku bersumpah aku tidak mau memakan dagingnya. Kal sahabat Abu Musa mengatakan udenu mendekatlah sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakan daging ayam. Di samping hadis ini dihatkan oleh Bukhari, di, eh, dihatkan eh, oleh Tirmidzi di sini, di Samail, di sini juga dihatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Ya, ini itu ini itu ta'kulu syai'an dalam sebagian teks dikatakan teks uh, sahih uh, Sama'il Nabi ini ra'aituha ta'kulu na natanan. Aku melihat ayam ini memakan sesuatu yang menjijikkan. Di sini kita jumpai pelajaran adab dalam berbicara. Fala yu'ayyinhu. Ya, maka ya, orang tersebut tidak nyebut barang yang menjijikkan untuk apa. Atau bahkan kalau pakai versi yang pertama tak syai'an, makan sesuatu. Lebih dibuat tidak jelas. Dia tidak mengatakan aku melihat ayam ini makan tai gitu. Nah, maka kalau itu lebih eh, menohok. Nah, ini ini makan tadi tadi kemarin makan tai sekarang saya mau makannya. Lebih nohok. Maka beliau cuma mengatakan uh, eh, uh, eh, yeah, aku melihat dia memakan sesuatu yang menjijikkan. Itu pakai versi yang pertama, aku melihat dia memakan sesuatu. Ini tentu adab. Nah, adab dalam berbicara. Berbicara kepada banyak orang. Ya, kalau kita ngomong belak-belakan itu membuat mereka jijik, Ya, padahal yang jijik itu cuma kita. Ya. Yang jijik itu cuma kita sendiri. Mereka tidak jijik. Dan mereka, mereka ingin memakannya atau sedang memakannya. Kemudian kita terus belak-belakan, ngomong. Itu membuat mereka jadi Cici, Aku kemarin lihat ayam ini. Ngeker-ngeker tai orang. Nah, nah, kemudian nyantapnya dengan lahap. Wah, itu kan. Nanti membubarkan suasana itu ada yang muntah-muntah dan sebagainya. Maka lihat adab adab sahabat atau adab orang terdahulu. Ya. Adab dalam berbicara yaitu eh, menghindari pembicaraan ya, ketika orang sedang makan atau mau makan, hindari pembicaraan yang membuat orang jijik. Ya, jangan bahas tai dan teman-temannya ketika orang itu sedang makan atau sedang mau makan. Untuk <clears throat> adab dalam berbicara dan itu adab yang mulia. Falami ya. Falam yu'ayin tidak belak belaan, enggak vulgar menyebutkan barang apa yang dimakan oleh ayam itu. Tujuannya apa? Hatta la ja'ala al-hadirin supaya perkataan beliau itu tidak menjadikan orang-orang yang hadir di ruangan itu merasa jijik dengan makanan yang ada. Wa ta'afuhu nufusuhum dan jijiklah jiwa mereka dengannya. Oleh karena itu, maka adabnya adab dalam berbicara jika seorang itu tidak merasa enak, merasa nyaman dengan satu makanan, Cukuplah dia katakan kepada teman-temannya yang hadir di ruangan itu, ajiduni a'afuhu. Aku dapatkan diriku tidak menyukainya. Ya, aku dapatkan diriku tidak menyukainya. saya tidak cocok. Nah, gitu aja. Ya, jangan cerita panjang lebar yang bikin temannya juga jadi jijik. Gitu. Ya. Bilang saja saya tidak cocok. Selesai. Biarkan beliau. Beliau menikmati dengan lahap. Ya ya, dan kita tidak mengganggu kenyamanan makannya. Sebagaimana perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fitdab tentang daging dab biawak kurun dicukupkan kepada Nabi dan disampaikan idab maka Nabi nggak jadi makan dan ditanya oleh sahabat oleh Umar wahai Nabi apakah haram jawabnya tidak dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan aku jumpai diriku tidak cocok dengannya jijik dengannya Ya aku saja kalian ya enggak yang tidak punya hal tersebut silahkan makan. Atau semacam itu saya tidak cocok, saya enggak ini atau kalimat yang sejenis. Ya, la an yadhumma ta'am ingda akilihi. Jangan berikan kalimat celaan terhadap makanan ya, di hadapan orang-orang yang sedang memakannya. Karena sebagian orang itu jika makanan yang ada di dekatnya itu dicela, ya, dijelek-jelekkan, maka semula dia yang lahap dan tidak jijik tiba-tiba berubah, berubah jadi jijik karenanya. Maka aku bersumpah tidak mau memakan daging ayam ini. Ya, Qad yakunu halafa boleh jadi dia bersumpah untuk tidak makan, makan daging ayam tersebut min haulil mandar karena demikian mengerikannya pemandangan pemandangan yang dia lihat ayam dengan tai itu nah, itu pemandangannya demikian mengerikan nah, dieker kemudian dinikmati secara lahap wah ini pokoknya sangar nah. sampai sampai dia sampai keluar sumpah bayangkan bukan hanya jijiknya bukan ya tidak jijik begitu saja sampai keluar kata-kata sumpah Oh, ini berarti pemandangannya betul-betul menakjubkan. Nah, pemandangannya betul-betul mengerikan sampai keluar kata-kata sumpah. Nah, ini pemandangan yang dia lihat atau kot yakunu halafa kemungkinan yang kedua dia bersumpah supaya dia fima ba'du setelah itu tidak dipaksa untuk memakannya atau tidak terpaksa untuk memakannya. Dan ternyata alasan sumpahnya kata Abu Musa al-Asari tidak diterima. Itu sumpah yang kurang bagus. Ya, makan saja dan bayar kafarah sumpahmu. Ya, makan saja dan bayar kafarah sumpahmu. Karena siapa yang bersumpah dengan satu sumpah kemudian dia lihat menyelisih sumpah itulah yang lebih baik Eh, maka langgarlah sumpah dan bayar kafarah. Dan dalam pandangan eh, sahabat Nabi, eh, sahabat Abu Musa ala Ash'ari, melanggar sumpah bagi orang tersebut itu yang lebih baik. Itu yang lebih baik. Daripada melaksanakan sumpahnya. Oleh karena itu, maka sahabat Abu Musa al-Asari tidak menerima udurnya dan alasannya dan tetap menyuruhnya untuk makan ayam. Nah. Ah, meskipun kamu melihat pemandangan yang demikian sangar dan menakutkan dari yang dilakukan oleh si ayam. Udanu mendekatlah, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan daging ayam. Maka di sini kita jumpai pelajaran bahasanya cinta para sahabat dengan makanan yang dimakan oleh Nabi. Dan ada di sini dalil bahasanya daging ayam itu hukumnya mubah. Wa aka akalun Nabi Nabi pun telah makan daging ayam sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sepatutnya ada jiwa seorang muslim yang punya ganjalan dengan daging ayam. Ya, maka tidak sepatutnya jiwa seorang muslim kok punya mengganjal di hati dengan namanya daging ayam. Adapun jika ayam tersebut memakan kotoran wa ausah dan kotoran sehingga itu mempengaruhi dagingnya, maka jadilah dia binatang yang disebut jalala. Maka semisal ini dilarang untuk memakannya dan larangannya imma makruh dan imma haram ala khilaf bainal fuqaha fi hadza. Dan jelas dilarang berdasarkan hadis yang diatkan Abu Daud dan yang lain dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu Senya, uh, eh, senya Nabi sallallahu uh, beliau mengatakan nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an aqlil jalalah wa albaniha memakan daging jalalah demikian juga Rasul melarang meminum susu dari daging jalalah ketika uh, ketika susu dari hewan jalala. Tentu ketika hewan tersebut adalah hewan yang mengeluarkan susu, boleh jadi dia sapi atau dia kambing. Ya, dan binatang jalal itu terlarang sama saja apakah itu adalah matul an'am, apakah itu binatang ternak, yaitu onta, sapi atau kambing, ayam, atau lele, atau yang lain. Ya. ya. Maka jika ayam itu demikian keadaannya, ayam itu kedemikian keadaannya, yaitu uh, makan kotoran, fa'inna halatukal maka dagingnya tidak boleh, boleh dimakan. Lalu apa yang harus dilakukan? Maka ayam tersebut tuhbas di karantina, yaitu ditahan, di karantina selama tiga hari dari makanan tersebut lantas disodorkan kepada binatang tersebut makanan yang bersih wal ghidha at-tayyib dan makanan yang yang enak ya demikian dikasih makan terus selama tiga hari hatta yatibalah muha sampai dagingnya itu enak summa ba'da dzalika tu'galu kemudian baru setelah itu eh, boleh dimakan dan di sini kita jumpai perkataan pensara Sa'abdur Razak hafizallah taala bahasanya tolak ukur jalalah itu adalah berubahnya uh, ya, uh, manakala kotoran yang dimakan oleh hewan tadi athara filah miha mempengaruhi uh, dagingnya baunya beda baunya Beda kalau tidak makan kotoran ini, misalnya lele yang tidak mau makan kotoran, itu baunya dagingnya seperti ini. Kemudian ketika dia makan kotoran, e, baunya jadi berubah seperti ini. Nah ini yang ini yang disebut dengan sebutan jalal. Jadi tolak ukurnya eh, adalah e, athara, memiliki pengaruh pada filham memiliki pengaruh pada daging. Artinya jika dia makan kotoran namun tidak sampai uh, derajat mempengaruhi dagingnya, dagingnya tetap segar sebagaimana daging yang tidak makan kotoran, maka dia bukan jalalah. Dan ada dua tolak ukur uh, yang diberikan oleh uh, oleh fukoha tentang tolak ukur atau definisi uh, jalalah. Bagaimana di Kifayatul Akhyar fikih Syafi'iyah ya, disampaikan di sana ada dua dobit, dua tolak ukur untuk disebut jalalah. Ya di Kifayatul Akhyar fikih Syafi'iyah dikatakan tentang jalalah ti aktsaru akliha al-adhirah al-yabisah. Dia adalah hewan yang mayoritas makanannya adalah tai-tai kering. Kata kolahu Syekh Abu Hamid demikian dikatakan dan definisi yang disampaikan oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, wakala ghairuhu yang lain mengatakan ya tidak kulul adara, wa atlaqu dhalik. Definisi jalala adalah yang makan tai, yang makan kotoran, baik itu kering ataupun tidak kering, mutlak demikian begitu saja. Itu itu pengertiannya kemudian dobitnya ada dua. Yang pertama ya, Thummal karahatu manutatun bitarayuri raihati wan nadhani. Kemudian yang ditolak ukur jalalah adalah berubahnya bau, yaitu bau dagingnya. Wanatan, ya, sehingga timbul bau yang ya, yang busuk. Dagingnya, baunya bukan bau segar sebagaimana yang tidak makan kotoran. Sehingga fa'in wujita fi irqiha aw ghairihi rihun najasah fajalalah. Maka jika dijumpai pada keringatnya atau pada yang lainnya bau najis yang dimakan, kotoran yang dimakan itulah jalalah. maka tolak ukur yang pertama eh, untuk jalalah adalah mempengaruhi ya, daging atau bahkan e, fisik hewan tersebut. Ketika dia misalnya sapi atau e, misalnya kambing itu sampai keringatnya keringat bau najis. E, keringatnya keringat kotoran yang dia biasa makan. Maka itu jalalah wa illa fala. Jika cuma dia makan kotoran namun tidak sampai ngefek keringatnya atau dagingnya, bau kotoran itu maka bukan jalala. Maka kalau pakai dobit ini ya, lebih longgar ya. Kayaknya nggak ngefek itu tak, eh, lele dikasih makan eh, kotoran kayaknya nggak ngefek. Nah, enak-enak saja kok. <laughs> Maka pakai dobit ini ya, lebih longgar untuk eh, berkenan dengan jalala. Kata sahah An-Nawawi. Ini pendapat, ini dobit yang dinilai sahih oleh An-Nawawi. Kemudian pendapat yang dobit yang kedua mengatakan innal itibar bi kathratil alafi. Yang jadi tolak ukur adalah mayoritas pakan. Fa al akthar najasa fajalala. Maka jika mayoritas pakannya itu najis, maka itu binatang jalalah. Lele ini mayoritas pakannya adalah kotoran manusia berarti dia jalala. Meskipun nggak ngefek, meskipun dagingnya tidak bau, namun itu yang dominan, itu dominan. Bahkan itulah yang membentuk dagingnya dan seterusnya. Ya, maka itu jalalah. Tidak di, dilihat bau ataukah tidak. Yang penting mayoritas alafnya, mayoritas pakannya adalah Eh, adalah kotoran, maka dia jalalah yang najis. Ini ada dua dobit, dua, dua tolak ukur. Ini tolak ukur yang ketat, tolak ukur yang kedua. Tolak ukur yang longgar, nah, tolak ukur yang pertama. Dan, eh, tolak ukur yang pertama itu mirip-mirip dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak di, uh, yang tadi kita telah baca. Dan tentang larangan makan jalalah ini diperselisihkan haram ataukah makruh. Wajahan Syafi'iyah punya dua pendapat yang dinilai sahih oleh An Nawawi ya, makan binatang jalalah hukumnya makro. Apa alasannya? Perhatikan taklil yang eh, yang unik dan bagus. Ya, Nawawi mengatakan karena larangan tersebut dikarenakan najis. Padahal realitanya semua makanan makanan bersih yang dimakan oleh hewan itu nanti masuk perut jadi najis. Nah. Seandainya dia makan makanan yang bersih, ayam ini makan makanan bersih, kambing ini makan rumput yang bersih dan seterusnya, masuk ke perut jadi najis. Dan dari perut tersebut kemudian eh, eh, kemudian ada sari-sarinya yang juga kemudian meresap eh, sehingga fala tatahoda ila binajasat mau apapun yang dimakan, mau makanannya itu najis ataupun bukan najis, maka yang terserap di badannya itu najis gitu kata Nawawi. Maka abadan sama sekali tidak bisa terhindar dari najis. Mau makan yang bersih, mau makan yang kotor, semuanya di badannya jadi kotor. Dan itulah yang terserap di badannya. Jika uh, an najasa ina yu'athir fitaryur lahmiha. Maka makan najis itu hanya mempengaruhi memberikan perubahan pada dagingnya. Wadali kayak tadil karoha. Maka jika demikian maka hukumnya makruh saja. Itu uh, sedangkan yang menjadi pendapat Imam Rafi'i ya, mengikuti Imam Haramain dan Al-Ghazali maka jalalah hukumnya haram. Ya, maka haram itu pendapat Rafi'i, Imam Haramain dan Al-Ghazali. Lidahiril khabar mempertahankan teks hadis. Ya demikian wasallallahu ala kita lanjutkan badal isya wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah berkenaan dengan hadis dari Juhdam ya, dan kisah sahabat Abu Musa al-Ashari dengan seseorang tentang makan ayam maka di antara fawaid atau kandungan dari hadis ini dari kitab Mawahib Muhammadiyah maka di antaranya adalah yang tadi telah kita singgung ta'kulu syai'an itu artinya kodarotan sesuatu yang kotor dia buat e, tidak jelas supaya orang-orang yang hadirin itu tidak merasa jijik manakala dia terus terang menyebutkan kalau itu kotoran atau tai atau semacam itu saat mereka sedang makan. Kemudian eh, perkataan Abu Musa al-Asari mendekatlah ayo makan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging ayam. Maka di sini sahabat Abu Musa al Asyari menjelaskan kepada orang tersebut bahasanya sangkaan dia mengharamkan uh, daging ayam itu tidak pada tempatnya. Karena Abu Sa'id melihat di, eh, di antara makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah daging ayam. Wa anau yambari ayakulaminhu. minhu oleh karena itu maka sepatutnya dia tetap makan dari daging ayam, makan daging ayam iktidaan bil Mustafa dalam rangka mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa yukafir an yaminihi. Sehingga sikap tepat adalah dia bayar kafarah sumpahnya Fa innahu maka makan daging ayam dalam kondisi ini lebih baik bagi orang tersebut daripada mempertahankan sumpahnya. Ini kemudian di antara fawaid dari hadis ini masyru'iyatu ijma'il kaum ing dasadiqihim dibenarkannya orang kumpul-kumpul di rumah salah satu kawan sebagaimana mereka kumpul-kumpul di rumah Abu Sa'id Al-Hudri. Kemudian wa annahu la ba'sa bidukhuli rajuli ala rajuli halata aqlihi idza dhanna ridahu. Tidaklah mengapa orang itu mendekat dan bertamu ya, bertamu di rumah seseorang padahal dia sedang makan. Manakala masuknya dia ke tempat tersebut, ya, jika dia punya sangkaan kuat kalau orang tersebut tidak mempermasalahkan kedatangannya. Ya, maka ya, Abu Sa'id tetap mengatakan ayo mendekat ke sini ayo masuk. Kita sedang makan. Kemudian wa annau yambari ayat dua ibu ta'am hendaknya tuan rumah pemilik makanan sepatutnya mengundang man hadarahu ila ta'amihi orang-orang yang ada untuk ikut makan. Maka dia tidak hanya mengajak beberapa orang tertentu saja, non semua yang ada ayo ini ya, sekalian ikut bareng-bareng makan. Dan jika dia ada yang tidak mau makan, ya, padahal di ruangan tersebut acaranya makan dan maka yas'alu an sababi imtina'ihi minal akli. Maka hendaknya yang punya makanan, tuan rumah, nanyakan, kenapa anda ikut makan? Dan hendaknya tuan rumah berupaya agar dia e, berupaya untuk <clears throat> wayas'a fi hansi man halafa ala tarki syai'in i'tadat nafsuhu karahatahu li amrin rahim makruhin syar'an. Ya, dan di sini terdapat dalil dituntunkannya dan dibenarkannya melakukan upaya agar seorang itu membatalkan sumpah. Manakala sumpahnya adalah meninggalkan sesuatu yang sesuatu itu tidak dia sukai dan sebab dia tidak suka li amrin ghairi makruhin syara'an. Bukan karena alasan yang syar'i. Maka jika ada orang yang bersumpah tidak mau makan sesuatu, ya, ya meninggalkan sesuatu, dia sampai sumpah, ya, dia tinggalkan hal tersebut karena dia tidak suka dan tidak sukanya sampai dia sumpah dan tidak sukanya bukan karena alasan yang syar'i, maka dibenarkan bagi kawan-kawannya untuk memprovokasi dia agar membatalkan sumpahnya. Sebagaimana sahabat Abu Sa'id di sini, beliau tahu orang ini nggak mau makan ayam karena sumpah, namun tetap disuruh makan ayam, tetap disuruh makan daging ayam, padahal tahu kalau uh, orang ini bersumpah. Yang jika dia tetap uh, Abu Sa'id eh, Abu Musa al-Asar tetap ngotot agar orang tersebut makan daging ayam berarti dia membatalkan sumpahnya dan wajib bayar kafarah. Ya, maka lihat Abu Sa'id al, eh, Abu Sa'id sahabat Abu Musa al-Asari eh, tetap berupaya agar orang tersebut membatalkan sumpahnya. Sumpah untuk meninggalkan sesuatu yang disukai, yang tidak disukai bukan karena alasan syar'i. tetap mengupayakan agar orang ini membatalkan sumpahnya. Kemudian hadis ini dalil jawa su'akli dajat eh, eh, bolehnya makan daging ayam baik ayam tersebut ayam Cina yang dipelihara ataupun ayam liar atau ayam hutan. Wawa ijma'un dan halalnya daging ayam bolehnya makan daging ayam itu ijma ulama. Ijma ulama hadisnya sahih sahih Bukhari sahih Muslim. Ijma ulama ilaman sadza kecuali orang-orang yang jeleneh. Ini di masa silam sudah ada orang yang jeleneh dan di masa sekarang di tempat kita ada orang yang jeleneh juga mengharamkan daging ayam dengan alasan karena dia ya, berkuku dan dikira bahasanya uh, hadis Nabi melarang uh, hewan yang berkuku itu tercakup di dalamnya adalah kuku ayam. Ya, orang yang nyeleneh di tempat kita di Indonesia. Maka di masa silam juga sudah ada orang yang nyeleneh. Maka di sini di Mawahib Jali Muhammadiyah dikatakan bahwa ijma'un illa man sadda bihi ba'dul muta'ammiqina ala sabiril wara'i. Kecuali pendapat nyeleneh yang dipakai dipegang oleh sejumlah orang yang berlebih-lebihan dalam masalah wara. Ya tentu terkecualikan dalam hal ini tentang bolehnya makan daging ayam terkecualikan alam yang daging ayam yang jalalah. Ya, ya karena itu hukumnya mak, uh, hukumnya terlarang ya, makruh ataukah ya, makruh ataukah haram. Menimbang uh, ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis selanjutnya. Dan hadis selanjutnya dari Ibrahim bin Umar bin Safinah dari ayahnya yaitu Umar bin Safinah dari kakeknya itu Safinah. Dan Safinah adalah uh, bekas budaknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Umar bin Safinah itu bekas budaknya Ummu Salamah. Sedangkan Safinahnya sendiri bekas budaknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya Mahran. Ya, dia disebut Safinah yang artinya perahu. Ya, dia disebut safinah yang artinya perahu dikarenakan dia membawa barang yang sangat banyak sekali seperti perahu eh, diisi banyak barang. Dia punya kemampuan yang bagus untuk nata barang di punggungnya sehingga dia bisa bawa banyak barang. Ya, karena kepandaiannya dalam membawa banyak barang, eh, dia disebut safina. Ya, dan di antara hal yang menarik berkenaan dengan safina, safina ini Eh, punya karomah ya, ketika Safina ini tersesat di hutan ya, kemudian dia didatangi oleh macan ya, namun macan tersebut tidak mengganggunya macan atau singa ya singa itu tersebut tidak mengganggunya dengan dia mengatakan saya ini budaknya Nabi ya, sini budaknya Nabi maka dan saya tersesat. Di manakah jalan keluar dari tempat ini? Ya, maka kemudian singa tersebut jadi penunjuk jalannya. Ya, jadi penunjuk jalannya. Hanya ya, ditemani oleh singa. kalau mau keluar dari tempat ini, sini tempatnya. Ya, setelah sampai ke jalan, maka kemudian eh, Safinah eh, berpisah dengan uh, pamitan dengan si singa dan singa pun membalas repot, respon perpisahannya dengan mengaung ya, tanda berpisah dan Safinah melanjutkan perjalanannya dan si singa itu pulang ke tempatnya. Ya, maka ada eh, itu di antara karomah beliau. Ya, ya, ya, singa yang lapar ini jadi tidak tidak makan safina, namun malah uh, uh, jadi apa, penunjuk safinah untuk keluar dari tempat yang dia bingung, yang dia tersesat jalan di situ. Ya kata safinah akal tuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahmal hubara. Ya, aku makan daging burung hubara bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini di, dicatatkan kaki di samping diatkan oleh Tirmidzi di sini juga diatkan oleh Tirmidzi di jamiknya Abu Daud dalam sunannya namun sanatnya tidak sahih karena guru dari Bukhari eh, dari Tirmidzi yaitu Al-Fadl ibn Sahal Al-A'rad Sadukun Wa Ibrahim bin Umar bin Safina diberi gelaran Burai dan dia mastur tidak dikenal kerja dengan hadis ini dan dia tidak memiliki mutabik ya, sehingga Ibnu Hajar di Talkhis mengatakan Sanad hadis ini dhaif dinilai oleh Al-Uqaili dan Ibnu Hibban. Hubara itu kalau di kamus munawir cuma diterjemahkan dengan uh, jenis burung. Ya, di sini dikatakan ta'iran ma'rufun, satu burung yang telah dikenal, abu-abu warnanya, ya, panjang lehernya, wafi korihi dan di paruhnya sedikit panjang. Ada yang tahu burung apa itu? ya, parohnya sedikit panjang, ya, lehernya panjang, warnanya abu-abu, warnanya kelabu. Walaysa min dawatil makhalib dan dia tidak punya cakar. Dia ngerti ini burung apa? Wa hukmu akli halalun alal asal dan hukum makan daging burung ini adalah halal kembali kepada hukum asal makanan karena tidak terdapat dalil syariat yang menunjukkan haramnya. Meskipun hadis yang ada dalam bab ini adalah hadis yang daif. Gairu thabit yang tidak sahih. Kemudian uh, uh, riwayat yang lain tentang kisah sahabat Abu Musa al-Asari dengan orang yang tidak mau makan ya, tidak mau makan ayam Jahdam al-Jarmi kami di, di dekat yaitu di rumah Abu Musa al-Ash'ari. Kal fakuti malam maka disuguhkanlah makanannya Abu uh, Abu Musa dan disukukanlah dalam makanan tersebut daging ayam. Dan di tengah-tengah orang yang hadir di tempat itu ada seorang dari Bani Taimilahi. Ini, maka ini keterangan tambahan yang tidak kita dapatkan di red sebelumnya. Pastinya orang yang tidak mau makan tersebut adalah orang dari Bani Taimilahi ahmar yang dia warna kulitnya cenderung kemerahan karena maula sepertinya dia adalah budak dan dia falam tentu dia tidak mau mendekat lantas Abu Musa mengatakan padanya mendekatlah sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging ayam maka orang tersebut mengatakan aku melihat ayam ini aku melihat ayam makan sesuatu aku jijik maka aku bersumpah tidak mau memakannya abadan sama sekali ini hadis Abu Musa al-Asyari telah lewat dan Tirmidzi membawakannya di sini dari jalur yang lain dan di antara faedah e, jalur ini gambaran tentang orang yang tidak mau makan daging ayam. Dia adalah seorang dari Bani Taimillah dan dia adalah seorang budak. Ya, eh, di antara pelajaran yang bisa dipetik dari riwayat yang kedua ini, di Mawahib Muhammadiyah dikatakan sepatutnya pemilik rumah itu mendesak orang-orang yang ada untuk ikut makan bersamanya. Dan di sini kita jumpai akhlak mulia Abu Musa al-As'ari, yaitu menyikapi budak dalam masalah semacam ini, sebagaimana orang merdeka bahkan orang mulia. Ini acara makan, semuanya yang hadir diminta makan, maka meskipun Buddha ya, ya, juga di ya, dalam tanda kutip dipaksa untuk ikut makan. Maka ini menunjukkan akhlak mulia sahabat Abu Musa al Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis yang uh, selanjutnya, hadis yang terakhir di malam hari ini dari Abdullah ibn Aisyah dari seorang dari Ali Syam, namanya Atta dari Abu Asid. Qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya kulu zaita makanlah dengan berlauk ya, zait minyak uh, ya, zaitun. Wadahinu bihi dan lumurilah badan kalian dengan minyak zaitun. Fa karena minyak zaitun min sajaratin mubarakah. Dari minum dari pohon yang berkah. Ya, eh, di catatan kaki hadis ini juga dilihat karena Tirmidzi di jamiknya di sanatnya terdapat seorang dari penduduk Syam namanya Atta dia statusnya makbul makbul itu dalam bahasa Ibnu Hajar dhaif kecuali jika dia mutabi. Jika dia punya penguat, maka nanti jadi hasan hadisnya. Maka tidak bisa jadikan hujah kecuali jika dijumpai kalau dia punya munab, mutabi atau penguat. Dan ternyata hadis ini punya penguat. Berarti ini hasan bighairihi. Yang dimaksud suruh makan makan minyak zaitun artinya jadikanlah minyak zaitun sebagai idam, teman makan. Ya, yuk kal dimakan ma'al khubzi bersama roti. Bukan artinya minum minyak zaitun. Ya, nanti kalau maknanya dalam minum minyak zaitun maka uh, tidak pas dimasukkan oleh Tirmidzi di judul bab idam. Ya, idam itu teman makan. Ya, bukan dia sendirian yang dimakan. Sehingga karena Tirmidzi memasukkan hadis ini di bab idam, maka yang dimak, e, maka bisa kita tangkap makna hadis ini menurut Tirmidzi ya, Kulu azaita artinya makan dan jadikanlah minyak zaitun sebagai lauk. Yaitu teman makan. Dan adalah kalian berminyak dengannya. Yaitu hendaklah kalian berminyak dengan minyak zaitun untuk minyak rambut kalian dan kulit badan kalian seluruh badan dilumuri pakai minyak zaitun. Maka karena dia ada, dat, uh, e, dia berasal dari pohon yang berkah, yaitu pohon zaitun. Ya, mubarakah yang penuh berkah karena banyaknya manfaatnya. Dan cukup menjadi bukti keistimewaan zaitun, Allah Subhanahu wa taala bersumpah menjadikannya sebagai bahan sumpah di Al-Qur'an. Allah katakan wa tini wa zaitun. Wasofa dan Allah labeli bahasanya zaitun itu mubarokah. Dengan Allah katakan yukadu dinyalakan min sajaratin mubarokah dari pohon yang berkah yaitu zaitunatin pohon zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah yang dia adalah pohon yang uh, tumbuh di uh, di puncak-puncak bukit la syarqiyah wala gharbiyah sehingga dia tidak hanya mendapatkan matahari, sinar matahari cuma dari satu sisi saja. Tidak hanya mendapatkan sinar matahari dari sisi timur, tidak pula mendapatkan sinar matahari dari sisi barat. Non dia mendapatkan sinar matahari dari dua sisi. Dari sisi timur dan juga dari sisi barat. Ya, Ibnu Qayyim di satu Ma'ad mengatakan Eh, melumuri badan dengan minyak zaitun di uh, eh, filbilat al-harah, manakala orang itu tinggal di daerah yang panas, Hijaz dan yang lainnya itu diantara sebab penjagaan kesehatan yang sangat manfaat. Wa islahil badan dan ini satu hal yang sangat bagus untuk badan. Kalau orang itu tinggal di daerah panas, maka dia eh, memberikan treatment untuk badannya, menjaga kesehatannya dengan melumuri seluruh badan pakai minyak zaitun wa qadaruri lahum. Dan ini satu hal yang vital bagi mereka-mereka yang tinggal di tempat semacam ini. Lain hanya dengan orang yang tinggal tidak di daerah semacam itu. Di Mawahid Muhammadiyah dikatakan tentang masalah melmuri badan dengan zaitun. Lakin al amru bil itihan, perintah untuk melmuri badan dengan zaitun itu yuhmal dimaknai ida ida kana riban jika kadang-kadang wala yutlab al iktar min hujid dan tidak disarankan untuk sering-sering seperti itu. Wa di Mahib, uh, e, Muhammad jadi tegaskan wa amsalu hadal amri dan perintah semacam yang ada di hadis ini lil ibaha menunjukkan mubah wan nadab dan anjuran liman qadara ala istimalihi bagi orang yang mampu melakukannya meluri badan dengan minyak zaitun, minyak zaitun tidak murah. Ya. Ya, badan, seluruh badan dengan minyak zaitun, nah, uh, pakai berapa kali nanti sudah habis. Ya. Ya, maka ini tentu dibolehkan atau dianjurkan bagi orang yang punya kemampuan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.